Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala wa sahbihi jemain amma ba' bapak ibu-ibu, al-jihad Rahimakumullah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kita hidayah, taufik, kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah kemudian sambil kita menunggu waktu salat isya tiba kita duduk di tempat ini untuk mendengarkan kajian-kajian agama dan alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua Ustaz Riza Rahman yang nantinya akan mengisi kajian pada malam ini. Bapak, bapak ibu-ibu serta jemaah al-jad rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 28 Rajab atau tanggal 5 Mei 2016 atau malam Jumat pertama yang seperti biasa kajian kita pada malam ini adalah tanya jawab agama atau jamaah bertanya Ustadz Riza Rahman menjawab, Wawafa ibu-ibu rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, sebelumnya mohon maaf kepada jamaah yang ingin bertanya, Ustadz Riza Rahman terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat tulisan yang sebelumnya belum terjawab pada pertemuan minggu kemarin. Kepada Ustadz Riza Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan.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 Ikhwanu Fidi rahimakumullah, kita langsung menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi insya Allah di awal saya akan membacakan atau menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian serahkan kepada Ustadz Hamdani untuk uh, me memimpin atau mengatur tentang kesempatan malam hari ini kita berdialog atau bertanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya baca pertanyaan, saya jawab dengan jawaban-jawaban yang singkat agar kita bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. E, yang pertama, pertanyaan yang ditanyakan adalah apa hukumnya melaksanakan sholat tidak dengan khusyuk? Contoh pada saat imam membaca surat pikiran kita kesana kemari, kemudian apa kiat-kiatnya dan bagaimana cara agar supaya sholat kita khusyuk. Seorang yang melaksanakan salat dengan tidak khusyuk, maka salat dia tetap sah, namun dia kehilangan kesempurnaan pada salat tadi. Sebagaimana pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum, seorang itu dikatakan khusyuk di dalam salat ma'aqqala fi ketika dia sadar dia sedang dalam keadaan salat. Artinya Semakin lama dia sadar dia sedang dalam keadaan sholat, semakin lama dia fokus pada sholatnya, semakin banyak dia konsentrasi dalam sholat, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Dan sebaliknya, ketika fokus dia, konsen dia, atau khusyuknya dia di dalam sholat disebabkan karena pikiran-pikiran yang muncul, kemudian muncul khayalan-khayalan, maka ini akan mengurangi nilai pahala dia. Selama dia menjalankan rukun-rukun sholatnya, maka sholat dia tetap sah. Karena tidak ada solat bagi kita begitu berat pada saat kita solat untuk mencapai kadar kehusyukan dengan dari, dalam solat dari awal sampai salam. Pasti ada mungkin pikiran-pikiran yang masuk, pasti ada mungkin hayalan-hayalan yang masuk di dalam solat. Adapun kiat-kiatnya, maka tentunya teori-teori yang banyak dimunculkan oleh para ulama itu begitu banyak dan kembali kepada kita mana yang lebih mudah menurut kita. Sebahagian ulama menyatakan bahwasanya seorang itu untuk mencapai kadar kehusukan di dalam solat adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bersabda, "Soli fi salat, soli salatul muaddi." Solatlah kalian dengan keadaan ini solat yang terakhir, ini solat yang terakhir. Artinya ketika engkau melaksanakan sholat maka anggap ini sholat terakhir. Setelah itu boleh jadi kalian meninggal dunia. So, boleh jadi ketika itu kita sudah selesai di dunia. Sehingga ketika kita merasa ini sholat kita terakhir, maka orang akan memperbagus dan benar-benar dia menjaga sholat dia. E, cara yang kedua yang juga disampaikan oleh para ulama adalah agar dia berusaha dengan usaha yang kuat, usaha yang keras, memahami apa yang dia baca, memahami apa yang dia baca. Karena seseorang yang faham dengan apa yang dia baca, maka ini akan memudahkan dia untuk mencapai kekhusyukan di dalam sholat. Cara yang selanjutnya yang juga pernah diajarkan oleh para ulama adalah ketika kita sholat, maka hendaknya sholat yang kita laksanakan, bacaan yang kita baca itu adalah bacaan yang memang benar-benar terucap dengan lisan kita, tidak di dalam hati, tidak di dalam hati. Karena biasanya yang banyak muncul khayalan-khayalan, pikiran ke sana kemari ketika kita tidak membaca, ketika kita tidak membaca, ketika lisan tertutup, ketika lisan tidak bergerak. Sehingga ketika orang itu lisan dia bergerak, lisan dia bergerak, dia membaca dengan bacaan-bacaan di dalam sholat, maka ini akan mengurangi atau menutup sebahagian dari khayalan-khayalan yang masuk. Karena sekali lagi kata para ulama yang terbanyak, orang itu muncul khayalan-khayalan, pikiran yang kesana kemari di dalam sholat, adalah ketika dia tidak membaca dengan lisannya, dia hanya membaca dalam hatinya. Sehingga ketika kita sibuk dengan bacaan kita, maka ini akan mengurangi ketidakhusyukan atau mengurangi hayalan-hayalan yang muncul sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan inna salat adalah syaghla sesungguhnya yang namanya salat adalah sebuah kesibukan kata Rasulullah Salat itu sudah sibuk, sibuk dengan gerakan, sibuk dengan bacaan, sibuk dengan zikir-zikir, sehingga ketika orang itu sibuk dia akan melupakan hal-hal yang lainnya. Ini diantara beberapa teori yang disampaikan oleh para ulama dan tentunya teori ini adalah teori yang disampaikan oleh para ulama dan masing-masing kita tentunya memilih mana teori yang paling cocok menurut kita. Boleh jadi teori yang pertama yang paling cocok dan orang lain mungkin belum cocok dengan teori tadi. Sehingga masing-masing kita memilih intinya adalah kapanpun kita sadar kita sedang dalam keadaan sholat maka orang itu dikatakan telah memasuki waktu kehusukan di dalam sholat yang dilaksanakan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada doa khusus ketika sholat tahajud dan kapan kita berdoa? Ikhwanu fidin rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya salat tahajud adalah salah satu salat yang paling utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menyatakan, afdhalus salat ba'da salatul fardhah. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salatul lail, salat tahajud. Sehingga pada kesempatan di saat orang itu melaksanakan salat tahajud, ketika itu doa-doa dia benar-benar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin hina yabqu thuluthul laili minal akhir fa yaqulu mayruni fastajibu lahu may yas'alni wa may yastaghfirni Allah Subhanahu wa taala turun Kapan? Di sepertiga akhir malam. Ketika Allah turun, Allah tantang seluruh hambanya. Siapa yang berdoa, aku beri, kata Allah. Siapa yang minta, aku beri. Siapa yang berdoa, aku ijabahi dan siapa yang minta ampun aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memang waktu yang paling utama, waktu yang paling mulia ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa pada pelaksanaan salat tahajud tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Rahasianya kenapa tidak ada doa khusus? Karena seluruh hamba yang bangun di sepertiga akhir malam mereka mempunyai proposal berbeda-beda kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya hajat-hajat yang berbeda, masing-masing punya keperluan-keperluan yang berbeda. Itulah salah satu hikmah kenapa tidak ada doa khusus. Kalau seandainya ada doa khusus, maka mungkin sebahagian orang akan mulai malas untuk melaksanakan salat tahajud, mulai malas melaksanakan sholat tulel karena doanya dikhususkan. Berhubung tidak ada doa yang dikhususkan, dan ini salah satu hikmah besar agar dia meminta kepada Allah dengan apapun yang dia inginkan dan dia punya waktu yang cukup luas baik di awal setelah dia melaksanakan salat tahajud atau setelah dia melaksanakan salat sunnah witir terserah kembali kepada apa yang dia inginkan adapun zikir adapun zikir setelah melaksanakan salat witir maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, yutiru bisabih isma ala wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yaqulu idza sallama subhanal malikul kudus subhanal malikul Kudus, subhanal malikul Kudus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan salat sunnah witir, beliau biasa membaca sabi semarobikal A'la tiga rakaat, kemudian surat Al Kafirun, kemudian surat Al Ikhlas. Setelah boleh beristighfar dengan istighfar setiap kita melaksanakan salat dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram, maka zikir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat sunnah witir adalah boleh membaca subhanal malikul Kudus, subhanal malikul Kudus, subhanal malikul Kudus tiga kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan hadis ini sahih. Jadi zikir yang dikhususkan setelah melaksanakan salat sunnah witir, setelah dia beristighfar tiga kali, dia baca Allahumma antas salam, dia membaca subhanallah kudus dan dia tidak membaca subhanallah yang 33, alhamdulillah 33, Allah bar 33 karena zikir-zikir ini alamatnya pada salat-salat wajib bukan pada salat-salat sunnah. Seorang musafir, eh, dia baru datang dan dia belum salat zuhur dan datangnya waktu asar, bagaimana sholat zuhur yang dia tinggalkan. Ikhwanufidin rahimakumullah, seorang yang melakukan safar, dia melakukan perjalanan, kemudian dia pulang ke rumahnya, dan dia belum melaksanakan sholat zuhur, dia datang di waktu asar. Bagaimana zuhur yang dia tinggalkan? Maka di sini bukan lagi orang ini dikatakan musafir. Orang ini tidak lagi dikatakan musafir. Musafir adalah idkharaja min biladi bihadil mahdud. Seorang itu dikatakan musafir ketika dia keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Artinya ketika dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya dengan batasan yang sudah ditetapkan, maka berlakulah hukum safar. Dia boleh jama dan kosor. Tapi ketika dia sudah pulang, maka orang ini belum dikatakan musafir atau tidak lagi dikatakan musafir. Maka kelaziman hukumnya, keharusan hukum yang harus ada pada diri dia adalah ketika zuhur belum dia laksanakan, maka dia mengerjakan sholat asar dan juga sholat zuhur yang dia kerjakan jama empat empat bukan empat dua atau bukan dua dua karena dua dua atau empat dua atau ada bilangan yang dua rakaat itu hanya khusus bagi seorang musafir. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya silahkan dua untuk jamaah laki-laki dan satu untuk jamaah perempuan. Dan diharapkan kepada para penanya satu penanya satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana posisi kaki kita waktu kita sujud atau direnggangkan atau dirapatkan? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seterusnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan Ustaz masalah pakaian sholat. Kita sering melihat bahwa Pakaian itu memang tertutup pada saat berdiri. Kemudian pada saat melakukan gerakan-gerakan sholat, umpamanya roko ataupun sujud, kadang-kadang di daerah pinggang ini terbuka karena kaos mungkin terlalu pendek atau terlalu kecil. Nah, eh, bagaimana dengan sholatnya? Apakah itu sah atau tidak? Kemudian ya berkaitan dengan pakaian juga, kalau seseorang memakai sarung, tapi dia tidak menggunakan celana celana panjang pada saat sujud kadang-kadang kalau kaki dibuka direnggangkan itu kelihatan lutut. Nah, apakah itu juga termasuk apa membuka aurat? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Ya silakan untuk jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. E, pertanyaan titipan nih Ustaz. E, apakah yang dimaksud katanya dengan yang Habib itu Ustaz? Kata orang-orang banyak selama ini katanya Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Bagaimana itu Ustadz maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza untuk menjawab. Uh, saya jawab dulu pertanyaan pertama tentang posisi kaki pada saat sujud. Disebutkan dalam hadis pada jalur periwayatan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faqattu Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah fawajadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa baina aqibai. Satu malam kata Aisyah, saya kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya raba di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya raba, maka saya mendapatkan Nabi dalam keadaan sujud. Yang ketika itu posisi kedua Tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis tadi menempel atau rapat menempel. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaki juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari riwayat Abdul Razak. Hadis yang kedua disebutkan sama dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan faqatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam zatal satu malam saya kehilangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam maksudnya Rasulullah tidak di samping beliau dan saya raba di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawadot tu yadai ala rijlai. Maka ketika itu saya mendapatkan Nabi sedang dalam keadaan sujud dan saya meletakkan telapak tangan saya di atas kedua kaki kedua tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ulama bersepakat. Hadis yang pertama doif. Hadis yang pertama lemah. Yang menceritakan kedua tumit ditempelkan. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang Aisyah menceritakan tangan saya, telapak tangan saya menyentuh kedua kaki kedua tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka difahamilah ketika orang itu sujud, kalau dia menginginkan untuk mengambil sunnah tadi, dia agak mendekatkan kedua kakinya, namun tidak menempelkan kedua tumitnya. Karena kalau menempelkan kedua tumit hadis ini doif. Tapi ketika mendekatkan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi perbedaannya adalah apakah dia menempelkan tumit atau tidak menempelkan tumit. Kalau dia menempelkan tumit maka ketahuilah ini hadis doif, hadis ini lemah. Tapi kalau dia mendekatkan maka hadis ini soheh. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah pada periwayatan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wallahu alam. Eh, kemudian yang selanjutnya tentang pakaian seorang yang melaksanakan sholat. Ketika dia ruku, ketika mungkin dia sujud, Eh, terbuka bagian belakangnya karena mungkin uh, baju yang tidak panjang sehingga secara tidak sengaja mungkin terbuka auratnya, maka bagaimana sholat dia? Sholat dia tidak sempurna, sholat dia tidak sempurna. Sholatnya tetap dihukum isah Kenapa dihukum isah Karena ketika posisi dia berdiri, ketika posisi dia berdiri, aurat dia masih terjaga aurat dia masih terjaga. Ketika dia takbir Allah Akbar memulai sholatnya, aurat dia masih terjaga. Tapi ketika mungkin dia ruku, ketika dia sujud maka tersingkap mungkin bagian uh, yang semestinya itu ditutup, maka ini menjadikan ketidaksempurnaan pada sholat dia. Kalaulah seandainya, kalaulah seandainya dia menggunakan pakaian yang dari awal posisi berdirinya sudah terbuka auratnya, maka sebahagian besar para ulama menyatakan dia mengulang sholatnya ketika dia punya waktu untuk mengulang sholatnya. Dia mengulang sholatnya ketika dia punya waktu untuk mengulang sholatnya. Ketika pada saat dia sholat di awal sudah terbuka auratnya tapi pada saat di awal dia tertutup sudah auratnya, kemudian gerakan ruku, gerakan sujud menjadikan mungkin tersingkap bagian yang semestinya harus dia tutup, maka ini akan menjadikan ketidaksempurnaan pada sholat yang dia lakukan dan idealnya seorang muslim ketika dia melaksanakan sholat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya mencari pakaian yang pantas untuk dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya kayak apa nih menjawabnya nih? Eh, pembicaraan masalah habaib atau masalah habib tentunya ini pembicaraan yang banyak menyentuh di tengah-tengah masyarakat kita dan hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang tentunya memang diperbincangkan oleh para ulama apakah keturunan Rasulullah atau tidak dan yang lainnya sehingga mempunyai keistimewaan atau mempunyai keutamaan wallahu alam yang jelas ketika seorang itu memang benar adanya dia memang punya garis keturunan yang langsung mungkin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita kita menghormati mereka sebagaimana penghormatan kita kepada manusia-manusia yang lain dan juga menghormati mereka sebagaimana mungkin penghormatan kita kepada keluarga Rasulullah tanpa berlebih-lebihan tanpa berlebih-lebihan dan sebagaimana yang juga dinyatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum mengutip juga dari apa yang dinyatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bermanfaat dan berfaedah nasab yang baik ketika ketaatannya tidak baik. Tidak akan pernah bermanfaat dan berfaedah ketika nasab itu baik, tapi dia tidak benar pada segi ketaatannya. Nasabnya mungkin baik tapi pelaku bid'ah, maka ini tidak bermanfaat. Nasabnya baik, nasabnya bagus, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, maka ini tidak baik tentunya kepada orang tadi. Tapi ketika nasabnya baik, orangnya juga baik, dia melaksanakan ketaatan yang baik sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, maka telah terkumpul dua keistimewaan bagi dia dia mempunyai nasab yang baik dan juga dia melakukan ibadah-ibadah yang dibenarkan. Karena tolak ukur orang itu adalah baik atau tidak, atau benar atau tidak adalah ketika dia menjalankan ketaatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu e, timbangan yang disebutkan dalam syariat adalah seorang itu dikatakan sangat dekat dengan Allah adalah ketika siapa yang paling bertakwa, akrobum ditakwa siapa siapa yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sehingga ketika kita adalah orang yang lebih bertakwa atau siapapun yang lebih bertakwa, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang seperti adalah perkara yang mungkin tidak perlu kita lebih-lebihkan dalam arti tidak perlu untuk penghormatan yang berlebihan, ya sekedar kita menghormati dia mungkin manusia biasa, kemudian juga mungkin kalaulah seandainya benar adanya keturunan tadi, maka kita menghormati mereka sebagaimana yang memang diperintahkan tanpa berlebihan. Tapi kapanpun dia berdusta dan tidak benar, maka ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah melaknat mereka. Kemudian juga Rasulullah melaknat mereka dan malaikat juga melaknat mereka dan manusia yang lain juga akan melaknat mereka ketika menasabkan sesuatu yang bukan pada nasab dia. Permasalahannya apakah ini sebuah kebenaran atau tidak? Kalaulah seandainya itu memang sebuah kebenaran, maka jelas kita menghormati sebagaimana yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itu bukan sebuah kebenaran, maka tentunya ada perhitungan pada alam akhirat. Wallahu a'lam. Ya selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya uh, terhadap orang-orang yang melaksanakan fardu kipayah dengan upah. Karena yang saya tahu di suatu daerah ada beberapa di ibaratnya di satu desa ada orang meninggal itu dengan pakai amplop e, bagaimana itu dari penye, apa pelaksanaan fardu kipayahnya e, eh, talkinnya sampai ada yang mengaji di kuburan pun dibayar bagaimana hukumnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana hukumnya pertukaran cincin pada saat akad pernikahan, baik itu dari emas ataupun dari perak. Ya. Silakan untuk jemaah ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Titipan lagi Ustadz. Ini e, masalah ke kubur. Katanya ada mendengar di sebuah media televisi yang mengatakan bahwa seorang wanita dilaknat terlalu sering ke kuburan uh, di mana batasannya itu Ustaz? Mohon dijelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan kepada Satria untuk menjawab. Tentang sholat fardu kifayah yang mungkin ada satu kebiasaan dibayar dengan dibayar dengan uang dengan amplop dan dihitung berapa jumlahnya 40 orang kita sembahyangan kurang dari 40 nanti dulu. Mungkin hal-hal yang seperti ini kadang-kadang dimunculkan dan batasan 40 salah memahami hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah melaksanakan salat jenazah kurang dari 40 orang. Kurang dari 40 orang itu pernah dilakukan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu maka mohon maaf ini tentunya kembali kepada niat seorang yang melaksanakan salat jenazah tadi Ketika dia menginginkan apa yang disebutkan tadi, maka batallah seluruh pahala dia maka batallah seluruh pahala dia. Padahal salat jenazah disebutkan dalam hadis Nabi SAW man syahidah fi salatil jenazah, siapa yang melaksanakan salat jenazah, falahul qirat, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang mengantar jenazah saat tadi sampai ke liang lahat, falau dan dia mendapatkan dua qirat. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, famal qirat?" Ya Rasulullah, apa itu qirat? Kata Rasulullah, eh, jabalain azimain. Dua kirat itu seperti dua gunung yang sangat besar. Standarnya kata Rasulullah paling kecil, pahalanya paling kecil. Seperti satu gunung Uhud. Standarnya pahalanya paling kecil orang yang melaksanakan sholat jenazah seperti satu gunung Uhud. Dan kalau seandainya dia sudah punya niat seperti itu, dia sudah punya niat demikian dalam artian dia niat untuk mendapatkan fulus tadi misalnya, maka batallah seluruh pahala tadi. Batallah seluruh pahala tadi. Dan semestinya mohon maaf, seorang yang mendapatkan musibah dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Justru dia dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang sebagaimana disebutkan tadi. Kecuali mungkin dia memang benar-benar mempunyai keikhlasan, dia mungkin ada yang membantu dia ini dan itu dan sekedarnya dia memberi kepada orang-orang yang mungkin membantu dia, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi ketika dipatok harus sekian, sholat jenazah harus sekian, dengan amplop yang sekian, dan ini tidak ada dalam syariat. Kita yang mengetahui, kita yang mengetahui. Pada saat kita ikut melaksanakan sholat jenazah, maka tolaklah amplop tadi. Karena dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan kita dalam artian mengurangi uh, pahala yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang seperti itu tentunya tidak ada dalam agama kita dan tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Eh, kemudian pertanyaan yang selanjutnya tukar cincin, tukar cincin ini setelah setelah nikah. Oh, bukan yang ini, bukan yang apa? Tunangan. Oh ya. Tukar cincin di antara dua mempelai, apakah hal-hal yang demikian dibenarkan? Jelas kalau emas itu dilarang bagi laki-laki dan diharamkan. Wahilatul nisa wa hurimatul rijal. Emas itu halal buat perempuan, haram buat laki-laki. Perak itu masih diperbolehkan. Adapun tukar cincin kemudian dilihat oleh banyak orang dan yang lainnya, maka hal-hal yang seperti ini tentunya kembali apakah dia ada perasaan ujub perasaan-perasaan yang lainnya atau tidak itu pertama yang harus dilihat. Kemudian juga eh, hal-hal uh, yang seperti itu Uh, sebahagian orang sepertinya mengaitkan ketika kita bertukar cincin ini maka ikatan ini benar-benar kuat ikatan ini benar-benar kokoh tidak ini hanya eh, kebiasaan-kebiasaan uh, yang berlaku dan tidak masuk pada ranah masalah hukum apakah itu sunnah atau bid'ah. Ini permasalahan muamalat, permasalahan muamalat. Tapi yang harus difahami adalah ketika itu terbuat dari emas maka diharamkan bagi laki-laki. Ketika itu terbuat dari perak maka sebagian besar para ulama jelas memperbolehkan. Kemudian yang kedua ketika ada acara yang seperti itu apakah ada perasaan ujub atau perasaan hal-hal yang lainnya dan ini juga harus dipertanyakan dan khuruju minal khilaf keluar dari semua persoalan ini tidak melakukan perbuatan yang tentunya tidak ada anjuran, tidak ada sunnah ini lebih baik. Meskipun kita mengatakan hal-hal yang seperti ini masih pada ranah diperbolehkan karena ini memang bukan masuk pada permasalahan hukum syar'i, bukan masuk pada masalah hukum syar'i. Ini masalah hanya muamalah antara dua orang tadi dan tidak ada kaitannya dengan hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an atau berkaitan dengan sunnah Nabi saw alaihi wasallam. sekali lagi ini permasalahan muamalah dan khuruju minal khilaf keluar dari persoalan Soalan ini adalah dia tidak melakukan perbuatan tadi ini lebih baik. Dia tidak melakukan perbuatan ini lebih baik. Kenapa? Ya jelas lebih irit tentunya. Lebih irit uang yang mestinya dia belikan ini dan itu, maka hal-hal yang seperti ini lebih irit. Tapi kalaulah memang itu mahar, maka jelas harus diberikan. Tapi kalau itu bukan mahar dan mustahil tentunya mahar untuk laki-laki tidak tidak ada maka hal yang seperti ini ya kembali kepada orang tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi ada beberapa poin yang harus dia fahami wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari ibu-ibu seorang perempuan yang pergi ke kubur eh, yang terlalu sering apakah itu masuk pada laknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang boleh pernah menyatakan la'an Allah zairatul kubur. Allah melaknat seorang perempuan yang pergi ke kubur. Sebahagian ulama memahami hadis ini adalah seorang perempuan yang sering ke kubur seorang perempuan yang sering ke kubur untuk berziarah. Sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian ulama memahami hadis ini bukan permasalahan seorang perempuan yang ke kubur, tapi yang difahami adalah ketika dia ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Jadi ada dua pemahaman tentang hadis ini. Pemahaman pertama adalah seorang perempuan yang senantiasa pergi ke kubur maka mereka mendapatkan laknat. Ini menurut sebagian pemahaman sehingga muncul sebagaimana yang disebutkan tadi. Nah, pendapat yang lain menyatakan bahwasanya yang dimaksud hadis tadi adalah perempuan yang pergi mengantar jenazah ke kubur. Ini yang dilarang, ini yang dilarang. Pendapat kedua ini mengaitkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang boleh menyatakan bahwasanya ketika kaum perempuan ikut mengantar jenazah salah seorang sahabat di tengah-tengah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan kepada dikhabarkanlah kepada Rasulullah bahwasanya kaum perempuan ikut mengantarkan jenazah. Maka Rasulullah menyatakan irjina fa innakunna ma'jurat. Pulanglah kalian semua, kalian semua sudah dapat pahala kata Rasul. Maksudnya kaum perempuan, kalian pulang semua kata Rasulullah. Kalian sudah dapat pahala. Rasulullah larang kapan? Ketika ikut mengantarkan jenazah. Tapi ketika sudah diantar jenazah, sudah dikubur, maka silakan orang itu berziaratul kubur dan wallah alam pendapat yang dianggap cukup menenangkan hati kita karena banyaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah bahwasanya yang dimaksud dilaknat adalah perempuan yang ikut mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Adapun ketika sudah dikubur kemudian dia berziarah, maka silahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan zuru maka fa inna mauta. Berziarahlah kalian ke kubur karena sesungguhnya itu akan mengingat-ingat kalian kepada kematian. Riwayat yang lain akan menjadikan kalian benar-benar sadar bahwasanya kehidupan dunia itu sebentar. Riwayat yang lain agar kalian menangis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hikmah ziarah kubur itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan dan Aisyah radhiyallahu taala anha setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bolak-balik ke kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ditanyalah Aisyah wahai Aisyah bukankah itu dilarang maka apa kata Aisyah? boleh menyatakan yang dilaranglah ketika kaum perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Dan inilah pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga para ulama menyatakan makruh dibenci seorang perempuan yang ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Seorang perempuan ikut mengantarkan jenazah ke kubur itu dihukumi makruh, dibenci. Adapun ketika sudah dikubur kemudian dia ziarah, maka hal yang demikian itu disyariatkan dan diperbolehkan dan kita tahu salah satu hikmah besar adalah kenapa kaum perempuan tidak diharapkan untuk ikut mengantarkan jenazah karena umumnya kaum perempuan secara mental mohon maaf lebih lemah daripada kaum laki-laki umumnya. Meskipun tidak ada juga yang lebih kuat mentalnya. Mayoritas kaum perempuan mereka lebih mentalnya lebih lemah daripada kaum laki-laki. Sehingga ketika mungkin melihat uh, kerabatnya, suaminya, anaknya, saudaranya atau siapapun dikubur, maka tidak sedikit kita melihat banyaknya kaum perempuan yang pingsan di areal kubur dan ini akan menyulitkan. Sehingga susahnya orang tadi untuk uh, mengatur hal-hal yang lainnya dan ketika dia pingsan mungkin tersingkap auratnya, kemudian ketika mungkin dia menangis merang-rang karena secara mental Seorang perempuan dia lebih lemah daripada kaum laki-laki umumnya. Sehingga kata para ulama salah satu hikmah Kenapa? Yang lebih diinginkan itu hanya kaum laki-laki karena mereka secara mental lebih kuat daripada kaum perempuan umumnya. Wallahu a'lam. jemaah Berhubung waktu isya hampir tiba, maka pertanyaan kami batasi untuk jemaah laki-laki dua orang. Silakan. Ya, silakan yang di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Uh, eh, Ulun pernah mendengar ada perbedaan di antara ulama bahwa uh, orang tua Nabi Muhammad SAW itu ada yang masuk surga, ada yang berpendapat masuk surga, ada yang berpendapat masuk neraka. Nah, manakah yang lebih sahih dalilnya itu? Uh, terus uh, bagaimanakah pen, uh, sikap kita sebagai orang awam menyikapi perbedaan pendapat ini? Sekian terima kasih. Mana kedua yang di belakang silahkan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang hadis yang berbunyi apabila seorang menyerupai kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Di sini Ustaz ada orang yang mungkin orang bukan orang Islam yang menyebutkan bahwa misalnya ada orang muslim memakai produk non muslim seperti handphone produk Cina atau kendaraan-kendaraan produk Jepang dan seperti media sosial yang notabene-nya bukan bukan milik orang Islam. Nah, dia mengatakan bahwa orang Islam memakai produk tersebut, maka orang Islam termasuk dari kaum tersebut. Bagaimana caranya menyanggah dan memberikan penjelasan terhadap orang tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Rija untuk menjawab. E, pertanyaan tentang kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah keduanya meninggal dalam keadaan kafir sehingga mengharuskan masuk neraka atau kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan artinya Muslim, maka kita tahu ini memang sebagian ulama cukup berbincang atau terjadi perbincangan di tengah-tengah pendapat para ulama. Namun wallahualam pendapat yang lebih rojih, pendapat yang lebih kuat, wallahualam mudah-mudahan tidak salah memahami. Pendapat yang lebih kuat adalah Kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan bukan dalam keadaan berislam. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakannya Rasulullah, Aina Abi, Ya Rasulullah, orang tuaku, bagaimana nasibnya? Orang tuanya meninggal dalam keadaan musyrik. Kata Rasulullah, huwa finnar. Masuk neraka kata Rasulullah. Ketika mendengar pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini menangis jadi-jadinya sampai dia tidak lagi menghiraukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbaliklah orang ini kemudian dia ingin pulang dipanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya rojul wahai seorang laki-laki sini engkau kata Rasulullah dan dia masih dalam keadaan menangis karena mendengar pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah kata Rasulullah inna abi wa abaka finnar orang tuaku dan orang tuamu dalam neraka kata Rasulullah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muncul dalam riwayat-riwayat yang lain. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau minta izin kepada Allah untuk mendoakan kedua mendoakan orang tua beliau Aminah, nah, ibu beliau agar mendapatkan ampunan. Dan ketika itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah agar boleh berziarah ke kubur Aminah. Maka di saat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang permasalahan ini dan kita tahu tentunya uh, semua kita sebenarnya menginginkan sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua orang tua beliau berada dalam keadaan Islam namun ini memang sudah ditetapkan oleh Allah dan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak mengikuti uh, agama Ibrahim Alaihissalam Wasallam hanya segelintir orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim seperti misalnya uh, eh, Waraka ibn Nufail dan beberapa orang hanya sekitar tujuh atau delapan orang yang hanya mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam sisanya meninggalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sehingga terjadilah kemusyrikan yang luar biasa namun sekali lagi perkara yang sepertinya perkara yang cukup uh, sensitif dibahas oleh banyak para ulama, permasalahan yang memang sulit untuk disampaikan oleh para ulama, namun mau tidak mau memang hadis-hadis Nabi menjelaskan seperti itu, bahwasanya adanya sabda Rasulullah, adanya keinginan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk beliau memintakan ampun untuk orang tua beliau dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang permasalahan tadi. Namun Rasulullah Tetap beliau orang tua beliau adalah Abdullah. Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Marah dan selanjutnya. Dan posisi seorang Abdullah adalah meninggal dalam keadaan bukan Muslim. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama inilah pendapat yang terkuat karena banyaknya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang permasalahan tadi. Adapun hadis-hadis khayal yang dimunculkan oleh sebahagian orang, Rasulullah katanya kemudian membangkitkan orang tuanya, kemudian hidup lagi, kemudian berislam lagi. Dan ini ada hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu, bukan hadis-hadis yang sohe. Sehingga sekali lagi perkara yang sebenarnya perkara yang memang diperbincangkan oleh para ulama namun pendapat yang lebih kuat adalah kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal bukan dalam keadaan Islam dan itulah yang dipilih oleh mayoritas para ulama dan mudah-mudahan uh, perkara yang seperti ini bukan menjadikan terjadinya fitnah yang besar atau hal-hal yang tidak baik. Kita harus memang menerima kenyataan itulah yang terjadi. Kalau mungkin kita saja bersedih bagaimana seorang Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini kesedihan yang sangat mendalam yang dialami oleh seorang Rasul Shallallahu alaihi wa wasallam wallahu Uh, kemudian pertanyaan yang terakhir tentang masalah tasyabuh Memang disebutkan dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan dengan satu kelompok, maka mereka masuk dari kelompok tadi. Jadi ketika mungkin ada orang non muslim yang tidak yang berjilbab mungkin kemudian dia berjilbab apa berjilbab apakah dia muslim tentunya tidak dia hanya menggunakan pakaian seorang muslimah secara akidah tentunya juga tidak. Jadi istilah tasyabbuh dan hadis ini dititik beratkan pada seorang muslim. Pada seorang muslim. Orang muslim hati-hati, jangan tasyabuh dengan orang yang bukan muslim. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh adalah satu perbuatan yang perbuatan itu dia lakukan, yang itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh satu kelompok. Seperti misalnya ada orang yang bertasyabuh dengan pakaian yang jelas-jelas pakaian orang kafir misalnya, maka ini dilarang. Ciri khas yang dimiliki oleh orang-orang yang diikuti. Itulah yang dinamakan dengan tasyabuh. Adapun baju, kemudian celana, kemudian topi dan yang lainnya secara umum dipakai oleh banyaknya manusia. Kemudian jam tangan, kemudian juga hal-hal yang lainnya itu dipakai banyaknya oleh manusia yang lain dan ini bukan ciri khas. Tapi ketika itu selama itu adalah ciri khas bahkan itu berkaitan dengan akidah maka ini dilarang seperti mohon maaf wa uh, kalung salib misalnya, maka ini jelas-jelas ciri khas mereka. Pada saat ada yang menggunakan maka masuklah pada kelompok tadi meskipun dia bukan kafir, dia bukan kafir, namun perbuatan perbuatan tadi meniru perbuatan orang-orang kafir. Sehingga hadis ini sebenarnya adalah dititik beratkan kepada seorang muslim. Rasulullah mewanti-wanti kepada seorang muslim jangan tasyabuh kata Rasulullah dengan satu kelompok. Karena siapa yang mengikuti mereka maka masuk pada kelompok mereka. Jadi berkaitan dengan akidah, kebiasaan mereka, ciri-ciri khas mereka, maka ini yang dilarang oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Adapun pakaian-pakaian umum maka hal yang demikian tentunya tidak dipermasalahkan dan seorang non muslim yang mengikuti seorang muslim maka ini kembali kepada mereka. Tapi jelas mereka bukan seorang muslim secara akidah tentunya. Wallahu alam. Ya, saya kira mungkin cukup sekian pada kesempatan malam hari ini.